السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد, الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أي أيوة. باب الباب الذي بعده من شبه شبه أصلا معلوما Mm-hmm. <clears throat> بقي معنا مجلسان هذا المجلس ومجلس بعد الفجر غدا إن شاء الله maka masih tersisa dalam pertemuan kita ada dua majelis majelis di hari ini dan majelis di keesokan harinya setelah fajar insyaallah وبقيت لنا أربعة أبواب dan masih tersisa pada pelajaran kita empat bab فنحاول إن شاء الله أن نختصر في التعليق عليها maka kita akan berusaha insyaallah untuk meringkas dalam memberikan catatan dan komentar padanya والباب الذي معنا في هذا المجلس قوله رحمه الله dan bab yang akan kita bahas di majelis ini adalah perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya yaitu bab tentang seseorang yang menyebutkan penyerupaan terhadap sesuatu yang telah diketahui dengan sesuatu yang telah jelas dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan hukum keduanya untuk memberi pemahaman kepada si penanya. Hadzal bab yata'allaq bimas'alatil qiyas. Bab ini berkaitan dengan permasalahan qiyas. Waqad taqaddama ma'ana babani dan telah berlalu dalam pembahasan kita ada dua bab. الأول باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس Yang pertama tentang bab yang menerangkan tentang dicelanya pendapat dan berlebih-lebihannya di dalam mengkiaskan sesuatu. والباب الذي يليه dan bab yang setelahnya باب ما كان النبي صلى الله عليه yus'alu مما lam yunzal alaihi الوحي فيقول la adri yaitu bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang sesuatu yang belum ada wahyu yang diturunkan tentangnya sehingga Nabi menjawab aku tidak tahu atau lam yujib hatta yunzala alaihi alwahyu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab hingga diturunkan kepada beliau wahyu. Walam yaqul Shallallahu Alaihi Wasallam bira'yin wala biqiyasin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeluarkan pendapatnya dan tidak pula berpendapat berdasarkan qiyas. Liqaulihi ta'ala bima araka Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan dan perlihatkan kepadamu. Fahadhani al-babani min al-musannif al-Bukhari fi dhamm al-qiyas. Maka kedua bab ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari untuk mencela dan mencerca qiyas. Wa qad rawal imam ad-Darimi fi muqaddimati sunanihi dan telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam mukaddimah sunannya jumlatan min al-athari 'an as-sahabati wat-tabi'in beberapa riwayat yang datang dari para sahabat dan tabi'in fi dhammi al-qiyas war rai yang menerangkan tentang tercelanya qiyas dan tercelanya pendapat semata. Kabni Mas'udin والشعبي وغيرهما seperti yang datang dari Ibnu Mas'ud dari Asy-Sya'bi dan selainnya وهكذا الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله demikian pula al-Hafiz ibn abd al Bar di dalam kitabnya Jami'u bayanil ilmi wa Fadlihi wa hadhihi al-athar محمولة على القياس المذموم maka riwayat-riwayat yang menerangkan tentang tercelanya qiyas ini itu dibawa kepada qiyas yang tercela وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين dan telah dirinci dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in masalah al-qiyas wa rai Permasalahan qiyas dan permasalahan pendapat. Wa أن anna al-qiyas al-madhmum 'inda salaf dan beliau menerangkan bahwa qiyas yang tercela di kalangan para ulama salaf huwa al-qiyas al-mu'arid lin-nusus asy-syar'iyyah yaitu qiyas yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Awal qiyas alladhi lam tustawfa syurutuhu wa arkanuh atau arkanuh atau qiyas-qiyas yang tidak sempurna padanya syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wa anna as-sahabah wat tabi'in qad 'amilu bil qiyas dan bahwa para sahabat dan tabi'in mereka beramal berdasarkan qiyas. وهو الحاق فرع بأصل لحكم أو في حكم لعلة جامعة بينهما. dan yang dimaksud dengan kias, yaitu menyamakan hukum cabang atau fara yang disamakan kepada hukum asal yang memiliki dalil dalam menetapkan sebuah hukum disebabkan karena memiliki persamaan dan illat di antara keduanya. Wa qabla hadza na'rifu anna al-adillah fi syar'i dan sebelum ini kita mengetahui dalil-dalil di dalam syariat. Hiya al-kitabul karim al-Qur'an kalamullah. Yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala yang mulia Al-Qur'an yang itu merupakan firman Allah wa النبي صلى sallallahu alaihi wasallam dan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuh baik yang berkaitan dengan sabda-sabda nabi atau perbuatan-perbuatan nabi demikian pula takrir dan persetujuan-persetujuan nabi Thumma al-ijma' Kemudian termasuk di antara dalil adalah ijma' والإجماع الذي ينضبط ويعرف هو ما كان عليه الصحابة dan ijma yang jelas dan yang diketahui adalah ijma yang ada di zaman para sahabat. إذ بعدهم انتشرت الأمة والعلماء فيها. Sebab setelah zaman para sahabat Para ulama mereka telah menyebar di berbagai penjuru negeri. Fayata'assar wa yata'adzar ma'rifatu aqwali kullil mujtahidina fiha. Sehingga dengan menyebarnya para ulama di berbagai penjuru negeri menyebabkan terjadinya kesulitan dan bahkan tidak memungkinkannya untuk mengumpulkan setiap dari pendapat-pendapat para ulama dalam satu permasalahan. فلا يستطيع أحد ادعاء إجماع يقينيا في مسألة من ذلك sehingga tidak mungkin seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengklaim terjadinya ijma' dalam satu permasalahan. Walakin yaqul la a'lamu khilafan. Akan tetapi seseorang bisa mengatakan saya tidak mengetahui ada perselisihan dalam perkara ini. Kama qala al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhuma. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan selainnya. وقد ناقش الإمام الشافعي في كتابيه الرسالة وجماع العلم dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala telah melakukan dialog di dalam dua kitabnya yaitu kitab Ar-Risalah demikian pula kitab beliau Jima'ul Ilm naqasha mas'alatai al-ijma' al-usuli wal qiyas al-usuli di mana beliau menyebutkan pembahasan di dalamnya tentang pembahasan ijma' yang ditetapkan oleh para ulama ulusul demikian pula pembahasan qiyas yang dibahas dalam kitab usul. وبسبب أو أسباب لا يسع الآن الوقت لذكرها dan disebabkan karena ada satu perkara atau beberapa sebab yang tidak memungkinkan pada saat ini untuk menyebutkannya tajiduna fi kutub usul al-fiqh kalian bisa mendapati di dalam kitab usulul fiqh tatwilan كثيرا في مسألة القياس Banyak sekali pandangan-pandangan yang menerangkan tentang permasalahan qiyas. Wa tawassu'an fi adillatihi dan berlebihan atau membahas secara meluas dalam menerangkan dalil-dalilnya. Hatta da'a ba'dhum anna al ijmaa qa'imun ala hujjiyatil qiyas. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan bahwa ijma' itu telah ditetapkan bahwa kias termasuk diantara sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau annahu aslun mustaqillun bi nafsihi fil istidlal atau mereka mengatakan bahwa kias itu adalah merupakan prinsip tersendiri di dalam menetapkannya sebagai dalil bal ghala ba'dhu ahli ra'yi wal qiyas bahkan ada sebahagian orang-orang yang lebih mengedepankan pendapatnya dan kiasnya za'ama anna tis'ata a'syar asy-syari'ah innama huwa qiyas wa 'ushrun adillah di mana mereka menyangka bahwa 9 per 10 dari perkara-perkara yang ada di dalam syariat ini seluruhnya dibangun di atas qiyas adapun yang benar-benar berdasarkan nas dan dalil hanya sepersepuluh saja wa hadza qaulun batil ini adalah ucapan yang batil dalilun ala jahli qailihi bin nusus syar'iyyah yang ini menunjukkan kejahilan orang yang mengucapkannya terhadap dalil-dalil syar'i وضعف اطلاعه على الاحاديث النبويه dan kelemahannya di dalam menelaah hadis-hadis Nabi au jahlihi bidilalatiha atau kejahilan dia terhadap penunjukan-penunjukan yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut faqad sa'a dhannuhu bil adillah syar'iyyah sungguh telah buruk persangkaannya terhadap dalil-dalil syar'i haitsu za'ama anna al-kitab was sunnah la yaquman illa bi'usyr syariah di mana dia menyangka bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu tidaklah menetapkan sesuatu di dalam syariat kecuali hanya sepersepuluh saja. وهذا كما ترون غلو وإسراف dan ini sebagaimana yang kalian lihat adalah merupakan pandangan yang berlebihan. وقد أبطله عدد من أئمة السنة والأثر dan hal ini telah diterangkan kebatilannya oleh para imam-imam sunnah dan para pembawa riwayat. كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim. Wabisababi anna kathiran minal muallifin fi usul al-fiqh imma min ulama'il kalam au mimman ta'athara bihim. Dan disebabkan karena banyaknya mereka yang membahas tentang ilmu usulul fiqh ada kalanya mereka dari ulama yang mendalami ilmu kalam atau orang-orang yang terpengaruh dengan mereka تجد بعض المسائل المخالفة لما عليه السلف الصالح وطريقة أهل الحديث maka engkau akan mendapati banyak sekali dari mereka menyelisihi apa yang telah menjadi metode para ulama salaf dan para pembawa hadis. فتجد مثل هذا التوسع في القياس ومسائله maka engkau akan mendapati yang seperti ini mereka terlalu meluas di dalam uh, membahas sesuatu berdasarkan qiyas dan permasalahan-permasalahannya ولا تجد مثل تلك العناية بآثار الصحابة وأقوالهم dalam keadaan engkau tidak akan mendapati dari mereka memiliki perhatian penuh di dalam meriwayatkan apa yang datang dari para sahabat dan dari ucapan-ucapan mereka. فيشيرون إلى قول الصحابي إشارة خفيفة Maka mereka hanya memberi isyarat kepada perkataan seorang sahabat yang itu adalah merupakan isyarat saja. وقد حرر ابن القيم في إعلام الموقعين عشرين وجها لحجية قول الصحابي dan telah diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di mana beliau menyebutkan 20 sisi yang menerangkan tentang ucapan para sahabat itu adalah merupakan hujjah. Wa minal ajibi annahum idza aradu itsbat al-qiyas qalu as-sahaba qad kanu yaqisun. Dan termasuk di antara yang mengherankan bahwa ketika mereka hendak menetapkan sesuatu berdasarkan kias, mereka justru mengatakan para sahabat mereka dahulu melakukan kias. Tayyib, idzan qarriru dalil aqwal as-sahabah. Jadi jika demikian apa yang kalian katakan itu benar, silahkan kalian menetapkan berdasarkan perkataan-perkataan para sahabat. وعظموا آثارهم التعظيم الشرعي اللائق بها dan agungkan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat tersebut dengan pengagungan yang syar'i yang layak untuk diberikan haknya. لم يفعلوا ذلك Namun mereka tidak melakukan hal itu. بل بالغ بعضهم فقال Bahkan sebagian mereka berlebihan dengan mengatakan لا يجوز تقليد الصحابة في الفقه tidak diperbolehkan melakukan taklid terhadap para sahabat dalam permasalahan fikih. بل الواجب تقليد أحد الأئمة الأربعة فقط Yang wajib kata mereka adalah bertaklid kepada salah satu dari empat imam madhab saja. سبحان الله يجب تقليد أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد ولا يجوز تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نسأل الله السلامة Subhanallah, mereka mengatakan wajib untuk bertaklid kepada Abu Hanifah atau kepada Asy-Syafi'i atau kepada Ahmad, lalu mereka mengatakan tidak diperbolehkan melakukan taklid kepada Abu Bakar atau kepada Umar atau kepada Uthman atau kepada Ali, maka kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة خلفائه Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah para khulafa ولزومها وعدم الخروج عنها dan senantiasa komitmen terhadapnya dan tidak meninggalkannya. Wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam sunnata khulafaihi min sunnatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnah para khulafa termasuk bagian dari sunnah beliau. Wa ja'ala tamassuk bi sunnati khulafaihi tamassukan bi sunnatih. Dan beliau menjadikan orang yang berpegang teguh kepada sunnah para khulafanya itu adalah merupakan bagian bentuk berpegang teguh kepada sunnahnya. Faqala fi hadithi Irbad al-mashhur, al-Irbad ibn Sariyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur dari sahabat Al-Irbad, "Fa'alaikum ayilzamu waltazimu." Hmm. Maka hendaknya kalian yang dimaksud adalah komitmenlah kalian بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها ولم يقل بهما dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan maka komitmenlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah diberi hidayah setelahku berpegang teguhlah kalian dengannya dan di sini Nabi tidak mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan keduanya Faja'ala sunnatahum sunnatahu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatihi menjadikan sunnah para sahabat itu sunnah para khulafa termasuk bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمن أصول أهل الحديث والسنة تعظيم آثار الصحابة Maka termasuk diantara prinsip ahlus sunnah adalah memuliakan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. والشافعي الإمام رحمه الله يقول dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan Ijtihaduhum اجتهادهم لنا هو يقول عن نفسه اجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا ورأيهم لنا khairun lana min ra'yina li anfusina. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ijtihad para sahabat untuk kita itu lebih baik daripada ijtihad kita untuk diri kita sendiri. Pandangan para sahabat untuk kita itu lebih baik dari pandangan kita untuk diri kita sendiri. Wa Abu Hanifah rahimahullah yaqul ما جاء عن الله فعلى الرأس والعين وما جاء عن رسول الله فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال يعني محل بحث ومناقشة kata Abu Hanifah rahimahullah taala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka kami menerima dengan sepenuhnya dan apa yang datang dari dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kami menerima dengan sepenuhnya dan apa yang datang dari para sahabat kami menerima dengan sepenuhnya dan apa yang datang dari tabi'in mereka adalah lelaki kami juga adalah lelaki maksudnya itu adalah sesuatu yang bisa dibahas والإمام مالك بن أنس يقول الفقه أن تعلم ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا فيه وما اختلفوا فيه kata Imam Malik rahimahullah taala fikih itu adalah engkau mengetahui apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan-ucapan mereka apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka berselisih padanya. Walaysa al-fiqh bi an ta'rifa qawla fulanin aw abi fulan ay min man dun as-sahaba. Dan bukanlah termasuk fikih tatkala engkau mengetahui perkataan si fulan atau pendapat si fulan yang mereka itu di bawah kedudukannya dari para sahabat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilm an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan senantiasa manusia ini berada dalam kebaikan selama ilmu yang sampai kepada mereka apa yang datang dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadhuhu an ghairihim halaku. Apabila mereka mengambil dari selain para sahabat maka binasalah mereka. Wa qala al-Imam Ahmad usulus sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم Dan berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, prinsip-prinsip sunnah dalam pandangan kami adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka sebagai panutan. فذكرت لكم من الأدلة الشرعية Maka aku telah menyebutkan kepada kalian dari dalil-dalil syar'i ومن أقوال الصحابة dan dari perkataan para sahabat. Wa min aqwalil a'immal arba'ah dan dari perkataan para imam-imam yang empat. Ma yadullu ala ahammiyati aqwalis sahabati fid din yang menunjukkan begitu urgennya perkataan para sahabat yang berkaitan dengan agama ini. Amma mas'alatul qiyas wa hujjiyatuhu fa mas'alatun tawilah. Adapun permasalahan kias dan bahwa kias itu bisa dijadikan sebagai hujjah ini adalah pembahasan yang panjang. Wahyu istihadun min minal alim yaitu sebuah istihad yang datang dari seorang alim. Antakun hunaq mas'alah haditha, di mana di sana ada satu permasalahan yang terjadi la yajidu fiha dalilan sarihan min al-kitab was sunnah tatkala seseorang tidak mendapatkan satu dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam permasalahan itu atau ijma' sahabah atau adanya ijma' para sahabat fayanzur hadhihi al-mas'alah ain ma tushbihu min al-masail al-mansus 'alayha maka dia melihat dan memperhatikan permasalahan ini apa yang serupa dengannya dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan padanya dalil. Fayasa'uhu an yajtahida. Maka diperbolehkan baginya untuk berijtihad. Lianna qiyas min al-ijtihad. Sebab qiyas itu adalah merupakan bagian dari jenis ijtihad. Wa min al-ajib anna ha'ula alladhina yuqarrirun hujjiyat al-qiyas dan merupakan hal yang mengherankan bahwa mereka yang berpendapat bahwa kias itu bisa dijadikan sebagai hujjah وهو يكون حجة بشروطه المعتبرة yaitu dia bisa dijadikan sebagai hujjah dengan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan لأهل العلم العارفين بالآثار وما يوافقه من القياس وما يخالف yaitu yang telah ditetapkan oleh para ulama yang mereka mengerti tentang riwayat-riwayat apa yang sesuai dengan riwayat tersebut dan apa pula yang menyelisihinya أن بعضهم كما تقدم يقول بوجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة وانقطاع الاجتهاد وسد بابه dan ada sebagian mereka yang mengatakan tentang wajibnya seseorang bertaklid kepada salah seorang dari empat imam dan mereka mengatakan telah ditutup pintu istihad sehingga tidak lagi diperbolehkan bagi seorang untuk beristihad setelahnya. فإذا كان باب الاجتهاد أغلق عندكم فالقياس لمن Maka apabila pintu beristihad itu telah tertutup dalam pandangan kalian, lalu qiyas itu berasal dari mana? سبحان الله العظيم نعم وبما أن القياس اجتهاد Dan karena qiyas itu merupakan bentuk ijtihad, ففي العالم الذي يقيس شروط المجتهد maka terhadap seorang alim yang melakukan qiyas ada syarat-syarat yang dengannya dia beristihad. من علمه بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة واللغة العربية نعم di mana dia harus berilmu tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, tentang perkataan para sahabat dan mengetahui dan memahami bahasa Arab. Waqad syaraha al-Imam Asy-Syafi'i fi kitab Ar-Risalah syurut al-mujtahid dan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala telah menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid dalam kitabnya Ar-Risalah. Wa kadzalika fi kitabih Jima'ul Ilm. Demikian pula beliau menyebutkannya dalam kitabnya Jima'ul Ilm. وذكر مع هذه أيضا ومعرفة الناسخ والمنسوخ Dan beliau juga menyebutkan termasuk di antara syarat seorang yang bisa beristihad ketika dia mengetahui tentang permasalahan an-nasikh wal mansukh yang menghapus sebuah riwayat atau hukum dan yang dihapus. Wa ma'rifat as-sahih min ad-dha'if dan mengetahui mana yang sahih dan mana yang lemah. ذكر أيضا أن يكون قوي العقل سليم الفهم dan beliau juga menyebutkan termasuk di antara syarat seorang mujtahid memiliki akal yang kuat dan memiliki pemahaman yang baik. لا يسع الوقت الآن لإحضار كلام الإمام الشافعي وقراءته وهذا مختصره. Dan tidak memungkinkan bagi kita sekarang ini untuk menghadirkan ucapan dan perkataan Imam Syafi'i dalam hal ini, namun ini adalah ringkasannya. إذن هو اجتهاد عند الاضطرار إليه أعني القياس yaitu bahwa yang dimaksud dengan qiyas adalah merupakan bagian dari perkara ijtihad yang bisa digunakan dalam kondisi darurat. فلا يصح أن تقيس فيما يخالف الدليل maka tidak dibenarkan bagimu untuk melakukan kias terhadap sesuatu yang menyelisihi dalil. Kama qasa iblis. Sebagaimana iblis telah melakukan kias mu'aridan amrallah bisujudi li Adam yang mana dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepadanya untuk melakukan sujud kepada Adam. Faqala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Di mana iblis mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakannya dari tanah. ولهذا قال العلماء أول من استعمل القياس في مقابل الدليل هو إبليس oleh karena itu para ulama mengatakan orang atau makhluk yang pertama kali yang melakukan qiyas dalam hal menentang dalil adalah iblis وكذلك لا يقيس قياسا على غير معنى شرعي ثابت demikian pula seseorang tidak diperbolehkan melakukan qiyas yang menyelisihi makna yang syar'i yang telah ditetapkan qala al-hafiz ibnu hajar fi fathil bari berkata al-hafiz ibnu hajar dalam kitabnya fathul bari wal madhhabul mu'tamadu ay fil qiyas dan madhab yang dijadikan sebagai standarisasi dalam mengkias huwa wa huwa al-mu'tadil al-mu'tamad wa huwa al-mu'tadil yani i'tidal yani. Ya. Jadi yang dijadikan sebagai standar kias itu adalah yang pertengahan. Huwa ma qalahu al-Imam Asy-Syafi'i wa tabahu Ahmad wa ghairuhu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan diikuti oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Annal qiyas yajuzu lil 'alimi 'inda ad-darura wa faqd ad-dalil. Dan qiyas itu diperbolehkan bagi seorang alim ketika dalam kondisi darurat dan ketika dia tidak menemukan dalil. La annahu aslun bi nafsihi wa ra'sihi. Bukanlah qiyas itu merupakan dalil tersendiri yang bisa dijadikan sebagai hujjah. وراجعوا كلام ابن القيم في التفصيل بين القياس المشروع والمذموم والرأي المشروع والمذموم silahkan kalian merujuk pernyataan atau penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala secara rinci ketika beliau menjelaskan mana qiyas yang diperbolehkan dan mana pula qiyas yang tercela, mana pendapat yang diperbolehkan, mana pula pendapat yang tercela. فكان العلماء الذين يذكرون أدلة لحجية القياس maka para ulama yang mereka menyebutkan dalil-dalil tentang kias yang bisa dijadikan sebagai hujjah يحتجون بأحاديث منها هذان الحديثان mereka berhujjah dengan diperbolehkannya kias mereka berhujjah dengan beberapa hadis di antaranya dua hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Liyaqulu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ista'mala al-qiyas huna wa huwa al-mumathalah baina shayain. Agar kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan qiyas di dalam hadis ini yang dimaksud adalah menyerupakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam permasalahan hukum. فأجاب الإمام البخاري عن ذلك Fa? فأجاب Maka dijawab oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang hal itu, عن استدلالهم بهذين الحديثين tentang pendalilan mereka terhadap dua hadis ini, أن هذين الحديثين إنما فيهما bahwa kedua hadis ini itu disebutkan padanya tashbih masala khafiya fahmuha 'ala as-sa'il jadi yang terkandung di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang menyerupakan tentang satu permasalahan yang tersamarkan bagi si penanya tentang perkara itu bimas'alatin zahirin fahmuha dengan satu permasalahan yang bisa dipahami secara zahir وكلا المسألتين قد ثبت حكمهما بالدليل الشرعي Dan kedua permasalahan ini itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil syar'i. Laisa anna ihdahuma lam yakun fiha hukmun asla. Bukan yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa salah satu dari kedua permasalahannya itu tidak ada hukumnya sama sekali. وهذا سيظهر بقراءة الحديثين Dan ini akan nampak apabila kita membaca kedua hadis ini. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث برسالته المشهورة إلى أبي موسى الأشعري Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengirim surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam satu tulisan surat beliau yang masyhur وهي رسالة صحيحة في القضاء والإفتاء وآدابهما dan itu adalah merupakan tulisan surat yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih dalam menerangkan tentang permasalahan menetapkan sebuah hukum, mengeluarkan sebuah fatwa dan adab-adabnya. فأخبره أنه إذا عرضت له مسألة نظر في كتاب الله Di mana beliau memberitakan bahwa apabila muncul satu permasalahan, maka dia melihat kepada kitabullah. فإن وجد حكمها وإلا فسنة النبي صلى الله عليه وسلم Apabila dia menemukan dalilnya di dalam Al-Quran, namun jika tidak, maka merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فإن وجدها وإلا نظر في قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم Apabila dia menemukannya, maka itulah yang dijadikan sebagai pegangan. Namun jika tidak, maka dia melihat kepada kejadian-kejadian dan perkara yang ada di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. فإن لم يجدها اجتهد في قياسها على الكتاب والسنة Dan apabila dia tidak menemukan pula, maka dia beristihad dengan cara melakukan kias berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qala lahu la yamna'annaka qada'un bil ams tabayyana laka khilafu an Dan Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Musa dalam tulisan suratnya tersebut, tidaklah mencegah engkau ketika engkau kemarin telah menetapkan sebuah hukum lalu kemudian setelah itu nampak bagimu bahwa apa yang kamu tetapkan menyelisihi apa yang sebenarnya, maka hal itu tidak mencegah kamu untuk senantiasa rujuk dan kembali kepada kebenaran. وقد شرح هذه الرسالة شرح العمرية شرحا وافيا الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين dan telah dijelaskan dan disyarah risalah ini risalah Umar kepada Abu Musa al-Ash'ari penjelasan yang rinci oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwatti'in. قال البخاري هنا حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد وهو عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أي بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Asbaq ibn al-Faraj. Kata beliau telah memberitakan kepadaku Ibn Wahab yaitu Abdullah bin Wahab. Dari Yunus yaitu Yunus bin Yazid al-Aili. Dari Ibn Shihab yaitu Al-Imam Zuhri. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman yaitu Abdurrahman bin Auf. Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته هو وزوجته ليس بأسودين وجاء الولد أسود Dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian dia mengatakan sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak. Namun anak itu berkulit hitam sehingga aku pun mengingkarinya. Maksudnya bahwa orang ini datang memberitakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa anak yang lahir itu berkulit hitam sementara kedua orang tuanya tidak ada satupun yang berkulit hitam. قال بعض العلماء هذا تعريض منه تلميح منه بقذف امرأته إذ أتى الغلام أسود kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini ini adalah merupakan bentuk sindiran dari lelaki ini bahwa istrinya telah melakukan perselingkuhan terhadapnya karena anak yang lahir itu berkulit hitam. Wa alaihi dhahabu ila anna at-ta'rida laysa biqadfin sarih. Dan berdasarkan dalil ini juga menunjukkan bahwa sekedar sindiran, sekedar seseorang menyebutkan sindiran itu bukanlah merupakan bentuk qadf, yaitu melemparkan tuduhan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. والصحيح أن التعريض قذف وخاصة عند الخصومة dan yang sahih bahwa sindiran juga termasuk bentuk tuduhan. Bentuk pelemparan tuduhan kepada seorang bahwa dia telah melakukan zina. Lebih terkhusus lagi pada saat terjadinya perselisihan. وقد قال الله تعالى عن اليهود قولهم لمريم عليها السلام dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum Yahudi yang mereka mengatakan kepada Maryam alaihissalam عندما أرادوا الطعن في ابنها وفي شرفها وعرضها tatkala mereka hendak mencerca tentang kelahiran anaknya dan demikian pula mereka hendak mencerca kehormatannya قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية تعريضا بأنها والعياذ بالله قد أتت الفاحشة وبرأها الله من ذلك di mana orang-orang Yahudi mereka mengatakan kepada Maryam, "Wahai Maryam, ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan seorang pelacur." Ini adalah merupakan bentuk sindiran terhadap Maryam alaihissalam di mana mereka menuduh Maryam telah melakukan perbuatan zina yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau dari tuduhan tersebut. Wa uhdira ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu rajulun khasama akhar faqala lahu ma ما أبي بزاني ولا أمي بزانية فأمر بجلده حد القذف dan dihadirkan di hadapan Uthman radhiyallahu taala anhu mungkin ta'id ya Aisyah هذا الرجل خاصم رجلا فهو عند المخاصمة قال ليس أبي بزاني ولا أمي بزاني هذا تعريض لأم أبي لا لا أم نفسه هو أيوة يعرض بأم الآخر, الآخر. أيوة. بس ما صرح له لما يتكلم أنه يبرئ أمه وأباه هو. ما أنا ولا أمي بزاني إيه، هذا تعريض تعريض لخصمه من عارض فأمر عثمان بجلده إيه. Uh, jadi dihadirkan kepada Uthman radhiyallahu taala anhu dua orang yang mereka sedang bertikai. Dua orang yang sedang bertikai. Lalu kemudian orang ini orang salah satu di antara keduanya dia mengatakan ayahku bukan seorang pezina dan ibuku juga bukan seorang pezina. Kalimat ini walaupun bentuknya sindiran maka Uthman radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk mencambuk dia dengan hukuman bahwa dia telah melemparkan tuduhan kepada uh, sengketanya atau lawannya dengan tuduhan uh, melakukan perbuatan tersebut. Faqala lahu ba'dul hadirin, ya amiral mu'minin, maza innama barra'a abahu wa ummah. Maka ada sebagian orang-orang yang hadir ketika itu, mereka mengatakan, wahai amirul mu'minin, bukankah dia hanya me berupaya membebaskan uh, ayahnya dan ibunya dari tuduhan zina. Faqala qad kana lahu an yubarri'ahuma fi ghairi hadha. Innama arada abar rajul wa ummah. Nah, dan maka Uthman radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa sesungguhnya yang diinginkan oleh orang ini adalah menuduh yang lainnya bahwa uh, dia telah melakukan perbuatan zina. Baik tuduhan terhadap kedua orang tuanya melakukan hal tersebut. Al-mas'ala biadillatiha unzuruha fi kutubil fiqh wa syuruhil hadis ikhtisaran. Maka permasalahan hal ini berdasarkan dalil-dalilnya silahkan kalian merujuk ke dalam kitab-kitab fikih dan ini adalah ringkasannya. فليس هي المقصود الأصلي من الحديث في هذا الباب. Dan ini bukanlah uh, tujuan utama dari hadis ini dalam bab ini. وتجدونها كذلك عند بحث مسألة اللعان بين Dan الزوجين. kalian juga bisa mendapati permasalahan ini ketika para ulama membahas tentang permasalahan al-li'an. فهذا إنما دخل على قلبه syakun aw hammun faja'a mustaftiyan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di dalam hatinya ada keraguan sehingga dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-an as'alukum. Saya ingin bertanya kepada kalian, law qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, huwa waladuk." Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya secara langsung, ini adalah anakmu, yaitu yang lahir dalam keadaan berkulit hitam. Saddaqahu wa aman. Maka tentu orang ini pasti membenarkan ucapan Nabi dan beriman. Wa qawlu Rasulillah hujjatun wa din. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hujjah dan bagian dari agama ini. Lakinnan an sallallahu alaihi wasallam أقام له هذا الحوار والمناقشة ليكون أقنع له وليكون أطيب لقلبه Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja melakukan dialog ini yang disebutkan di dalam hadis ini agar kemudian si penanya ini lebih merasa puas dan lebih memperbaiki perasaannya. وبين له علة الحكم dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepadanya sebab hukum yang dengannya terjadi hal tersebut. Yaqul Ibn Al-Qayyim fi I'lam Al-Muwaqqi'in Ibn al mengatakan dalam I'lam Al-Muwaqqi'in Hadha Rasulullah wa qawluhu hujjah Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau adalah hujjah wa ma'a dhalik bayyana 'illata hukmihi wa fatwah Akan tetapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menerangkan tentang sebab hukum dan sebab terjadinya hal tersebut ليكون أثبت وأطيب لقلب الرجل agar hal itu lebih mengokohkan dan lebih memperbaiki perasaan lelaki tersebut. يقول فكيف هذا أو أين هذا من بعض الفقهاء الذي يريدك أن تقبل قوله وفتواه بدون أن يذكر حجة ولا دليلا ولا تعليلا Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bandingkan ucapan Nabi ini dengan sebagian mereka orang-orang yang uh, dari kalangan para ahli fikih yang mereka menginginkan agar kalian menerima ucapan mereka walaupun mereka tidak menyebutkan dalil dan hujjahnya. بل إذا سألته ghadiba wa dhaqa sadruh. Bahkan ketika engkau bertanya kepadanya tentang dalil, maka dia marah dan akan sempit dadanya. Wa fi hadha ta'limun lana an na'taniya bihadzal bab wa hadhihi masalah Maka ini adalah merupakan pendidikan bagi kita sekalian agar kemudian kita benar mem benar memperhatikan bab ini dan permasalahan ini inda ifta'in nas au ta'limihim ketika menyampaikan fatwa kepada manusia atau mengajarkan ilmu kepada mereka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal lak min ibil maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Badui ini apakah engkau memiliki unta qala na'am maka dia mengatakan iya qala fama alwanuha lalu Nabi bertanya kepadanya apa warna-warna dari unta itu قال حمر أي حمراء maka orang Badui ini mengatakan warna unta itu merah قال هل فيها من أورق ما هو الأورق ورق بياض ها ها؟ ما هو الأورق زي ضد الذهبي يا ها فضي ها يا أستاذ ها هكذا شوف الأورق هو الأبيض المخلوط بالسواد هكذا أه إيه، يعني الأبيض المخلوط بالسواد الأورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة إيه. ومنه قيل الحمامة أغبر أو بني يعني أقرب إلى هذا الأورق يعني أسود لكن ليس أسود إيش حالك شديد السواد لكن مخلوط سواده ببياض حتى خف لونه نعم Iya. Jadi yang dimaksud dengan e, eh, aurat yaitu e, dia hitam tapi tidak terlalu hitam. Qala in dia seperti apa? E, cenderung kepada abu-abu itu. Qala inna fiha lawurqa ay kathir. lalu kemudian orang baru ini menjawab bahwa di antara onta-onta itu ada yang berwarna eh, war aurak tersebut yaitu banyak. شوف انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه المسألة لأنه صاحب أي هذا السائل أيضا صاحب إبل وراعي إبل Maka perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk memahamkannya, di mana orang ini adalah orang yang mengembala unta. قال فأنا ترى جاء ذلك جاءها من أين جاءها اختلاف الألوان هذا وكلها حمر Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepadanya, lalu di mana munculnya warna selain merah tersebut, warna abu-abu itu. Sementara eh, dari dia berasal dari keturunan yang semuanya itu berwarna merah. قال يا رسول الله عرق نزعها أي بعض أجداد هذا الإبل بعض من قرابات الإبل وأس- القديمة فيها هذا اللون فظهر في النتاج في الأبناء والأحفاد Iya, maka orang Badui ini pun mengatakan wahai Rasulullah itu disebabkan karena irq yang mengintervensi yang menyebabkan terjadinya perubahan itu. Maksudnya bahwa dari keturunan atau orang-orang apa ya kalau orang tua kalau hewan orang tua juga ya. Nah. <laughs> Iya. Jadi dari bapak ibunya, eh. dari hewan-hewan itu, dari kakek neneknya itu ada yang berwarna seperti itu. Namun itu tidak terdapat pada orang tuanya. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan anaknya bisa berwarna yang berbeda dengan warna orang tuanya. Irq yani jinat, jinat yani الجينات علم الجينات هذه هذا علم الجينات ولا لا إيه. آه أوكي طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أي ولدكما نزعه عرق نزعه أي بعض من جهتك أنت أو من جهة أمه كان لونه أسود فجاء ولدكما كذلك Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan dan boleh jadi ini juga sama kondisinya disebabkan karena adanya gen ya e, dari orang-orang tuanya dari pihak ayahnya atau dari pihak ibunya ada yang yang juga seperti itu yang dulunya ada yang berkulit hitam maka dari sisi itulah anaknya bisa lahir dengan kulit hitam tersebut. Walam yurakhis lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil intifa' minhu wat tabarru' min. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan kepadanya untuk berlepas diri dari anak yang lahir tersebut. Fadalla ala anna al-lawn la dakhla lahu fil nasab. Maka ini menunjukkan bahwa warna kulit itu tidak ada kaitannya dengan permasalahan nasab keturunan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-waladu lil firash. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa anak itu lahir dinisbatkan kepada ibunya. Wa turuqu itsbatin nasab madhkura fi kutub ahli al-ilm dan metode penis penisbatan atau penetapan nasab keturunan itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. هذا أقواها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش dan ini yang paling kuat yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anak itu dinisbatkan kepada ibunya. وهكذا ذكروا من الطرق الاشتهار Dan demikian pula para ulama menyebutkan termasuk di antara metode untuk menetapkan nasab keturunan adalah uh, uh, populernya, masyhurnya nah. sesuatu. Wa ghair dzalik. Dan yang lainnya. Al-an huna mas'alatan. Maka di sini ada dua permasalahan. Al-musyabbah wal musyabbah bihi. Ada di sini ada dua permasalahan, al-musyabbah yang diserupakan dan yang diserupakan dengannya. حادثة هذا الرجل رضي الله عنه هي المشبه ولد هذا الرجل هو المشبه anak dari lelaki ini inilah yang disebut musyabbah yang diserupakan المشبه به اختلاف لون الناقة الإبل يعني dan yang dibandingkan dengan penyerupaan tersebut adalah berbedanya warna-warna kulit dari unta-unta tersebut. Wa anna hadha kama naza'ahu 'irq dzaka kama naza'u 'irq fakadzalika hadha. Dan bahwasanya kalau pada unta itu terjadinya perbedaan warna disebabkan karena adanya gen dari generasi-generasi sebelumnya dari kakek neneknya, orang tuanya maka demikian pula apa yang terjadi pada anak ini. فيقول الإمام البخاري وكذلك الإمام النسائي في سنن ترجمة على هذا الحديث maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan demikian pula Al-Imam Al-Nasai ketika beliau menyebutkan judul dalam menerangkan hadis ini. Innama syabbahan Nabi SAW hadha al-amr alladhi khafi alaih bil amr al-wadih indahu. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyerupakan sesuatu yang tersamarkan kepada sesuatu yang jelas padanya. والحديث الثاني قوله رحمه الله حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله مولى اليزيد اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية واسم أبي وحشية إياس فهو جعفر بن إياس من أثبت الناس في سعيد بن جبير من أثبت الناس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pada hadis yang berikutnya telah memberitakan kepada kami Musaddad bin Musarhad kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Awanah yaitu Al-Wadhah bin Abdullah Al-Yashkuri dari Abu Bishr dan Abu Bishr adalah Ja'far bin Abi Wahsyiyah Ja'far bin Iyas dan beliau adalah perawi yang paling terpercaya dalam meriwayatkan hadis Sa'id bin Jubair dari Sa'id bin Jubair عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia bertanya هذا فيه أن صوت المرأة ليس بعورة dalil ini menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat yujad ولا يوجد دليل من min ولا sunnah السنة 'an عن sahaba anna صوتها 'aurah dan tidak ditemukan dalil baik dari Al-Quran dan dari sunnah dan dari para sahabat yang menunjukkan bahwa suara wanita itu aurat. فكان النساء يأتين يستفتين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسمعون أصواتهن di mana mereka para wanita dahulu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang terdengar dan didengarkan oleh para sahabat. وهكذا في محاوراتهم وتعليمهم وأسئلتهم نعم demikian pula dalam dialog-dialog yang terjadi di antara mereka dan dalam penyampaian ilmu kepada mereka. وسلامهم عليهن أيضا dan demikian pula ucapan salam mereka bil lisan laysa bil musafaha yaitu dengan lisan bukan dengan berjabatan tangan والله تعالى إنما نهى المرأة عن الخضعان في القول قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض marad قولا معروفا Dan Allah Azza wa Jal hanyalah melarang wanita itu untuk berlemah lembut dalam dalam ucapannya. Di mana Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya dan janganlah kalian wahai para wanita melemah lembutkan ucapanmu ketika berbicara yang menyebabkan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat ketamakan eh, terdapat penyimpangan dan hendaknya kalian mengucapkan dengan ucapan yang baik. وللشيخ الإمام عبد العزيز بن باز فتوى صوتية ومفرغة في هذه المسألة وللشيخ الإمام عبد العزيز بن باز فتوى صوتية ومفرغة Dan uh, eh, Syekh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah beliau memiliki fatwa dengan suara dan juga telah ditranskrip tentang perkara ini. Annal asl anna sawt marah ghair aurah. Bahwa hukum asalnya suara wanita itu bukanlah aurat. Walakin la yajuzu laha at-takassur wa taghannuj fi kalamiha lihatta la taftina wa la tuftan. Akan tetapi tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk melemah lembutkan ucapannya dan dia sengaja melakukan hal itu hingga dia memfitnah orang lain dan dia pun terfitnah. طيب أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها disebutkan bahwa seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Lalu dia mengatakan sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian dia wafat sebelum sempat menunaikan ibadah haji. Apakah diperbolehkan bagiku berhaji atas namanya? Al-wafa'u bin nazar wajib wa huwa min haqqillahi ta'ala menunaikan nazar adalah perkara yang wajib dan ini termasuk menunaikan hak Allah taala. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi shaumu nadhrin sama anhu waliyuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa wa huna anta tadhkur lafdhat an-nadhr lafdh nah, nah, lafdh lafdh amdan ha nah, nasi wala tadhkur fi في نعم، صحيح من مات وعليه صيام الجنائز الشام صيام من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه في رواية ذا اي نعم شوف أحكام الجنائز الحديث هو هكذا تقصد جاء بلفظ من, من مات وعليه صيام عام وجاء بلفظ من مات وعليه صوم نذر نعم صد آه، النبي صلى الله عليه وسلم barang siapa yang mati dalam keadaan dia memiliki hutang puasa dalam raja yang lain puasa nadar maka hendaknya para walinya berpuasa untuknya fasyahid anna nadar haqqullah maka yang menjadi inti dari hadis ini bahwa nadar itu adalah merupakan hak Allah Wajibul wafa'u bih dan wajib untuk menunaikannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Aisyah, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, barang siapa yang telah bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia taat kepadanya. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, "Na'am hujji anha." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita ini, "Iya, berhajilah engkau atas nama ibumu. Al-an aftaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan fatwa kepadanya. لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر مع الفتوى شيئا حتى تفهم المسألة akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan fatwa ini, beliau menyebutkan sesuatu yang dengannya wanita ini bisa lebih memahami permasalahannya. Faqala laha, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki daynun, akunti qadhiyatahu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Bagaimana menurutmu apabila ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya?" Qalat, "Na'am." Maka wanita ini mengatakan, "Iya." Qala faqdullaha alladhi lah fa innallaha ahaqqu bil wafa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tunaikanlah atau bayarlah hutang dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya hutangnya kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Qala al-muhtajjun bihi hadha qiyasul aula. Maka mereka orang-orang yang berdalil dengan kias, mereka berkata tentang hadis ini, ini disebut kias aulawi. Ay idza kunt taqdi huquq al-ibad fa haqqullahi aula wa aujab. Yaitu mereka mengatakan apabila engkau berkewajiban untuk menunaikan hak-hak di antara para hamba, maka haknya Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Wa ajaba man nasara qaul al-Bukhari wa ghairihi biqaulihim dan dijawab oleh orang-orang yang mendukung perkataan Al-Imam Al-Bukhari, pendapat Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya di mana mereka mengatakan al hukm qad taqaddam biqawlihi na'am hujji anha. Bahwa hukum yang telah disebutkan oleh Nabi itu telah disebutkan sebelumnya di mana Nabi mengatakan iya berhajilah engkau atas nama ibumu. Wa inna ma daraba laha hadzal masal لتتضح المسألة بتعليلها namun Nabi sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan perumpamaan ini agar kemudian dia bisa lebih memahami permasalahan tersebut. بقي al الوقت على الأذان الساعة كم الأذان عشر دقائق عشرة وهذا اللي نسمعه وشو ولا يستعدون للوضوء ولا يستعدون للوضوء وغير ايش ايش صوت الأذان هذا يؤخرون ناخذ ال... ناخذ بابا آخر ناخذ باب آخر ولا بيطول ناخذ بابا آخر أو نتوقف ما أدري أنتم الآن وقت الأذان هذا يعني يستعدون للصلاة يعني أيوة يستعدون للصلاة ها آه، في بين الأذان والإقامة بعد الأذان إقامة بعد الإقامة الصلاة ثم ننتهي ونتغدى آه يا أخوان هذا يبغى يؤدبني لا لا الأمر بينكم ما هو البرنامج أو الذي تمشون عليه تؤذنون ثم تقيمون الصلاة بعد أن يصلي الإخوة النافلة القبلية ولا تؤذنون ثم نعود للدرس الدرس يقف الساعة الثانية عشر ما أخذنا شيئا بقي معنا يعني ثلاثة أبواب بأحاديثها استولت في القياس شيخ ما كان لي نية والله في الإطالة ما كان لي نية أن أطيل وأنا يعني خشيت لكن الخلاصة حفظكم الله التي نستفيدها مما تقدم حتى تستعدوا بالوضوء Namun eh, ringkasannya dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya agar kalian bisa segera bersiap-siap untuk berwudu. Annana na'khudz dinana min kitab was sunnah wa athar as-sahabah bahwa kewajiban kita adalah mengambil agama ini dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat wa annal 'alim idza 'aradat lahu mas'alatun lam yajidha fi ma taqaddam ijtahada wa qasaha 'ala ma wajada fil kitab was-sunnah dan bahwasanya seorang alim apabila menemukan satu permasalahan yang dia tidak mendapatinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan riwayat para sahabat, maka diperbolehkan bagi dia melakukan kias dan beristihad berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya dari apa yang dia fahami dari Alkitab dan As-Sunnah. وأنه بعد ذلك إذا تبين له خطأ اجتهاد وقياسه رجع عنه dan bahwasanya apabila telah nampak baginya setelah itu bahwa apa yang dia sampaikan dari istihad atau kiasnya menyelisihi Alkitab dan Sunnah maka dia rujuk darinya. Wa annahu la yajuz mu'aradatu sunnah bil qiyas. Dan bahwasanya tidak diperbolehkan menentang sunnah dengan cara qiyas. Qala al-Imam Ahmad fi usul sunnah wa laysa fi sunnati qiyas wa la yudrabu laha al-amthal. Dan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitabnya Usul Sunnah dan di dalam agama ini atau di dalam sunnah ini tidak ada qiyas dan tidak diperbolehkan menyebutkan perumpamaan-perumpamaan. Wa an ta'lamu anna min tariqati ahli al-hadis ta'zim athar as-sahabah. Dan hendaknya kalian mengetahui bahwa di antara metode ahlul hadis adalah memuliakan dan mengagungkan riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. Wa an ya'tani al-mufti والعالم وطالب العلم إذا ذكر الحكم أن يبين دليله وعلته dan hendaknya seorang yang berfatwa seorang alim apabila datang kepadanya satu permasalahan maka hendaknya dia menerangkannya berdasarkan dalil dan menyebutkan sebab-sebabnya liyakun ad'a lil qabul wa ashrah li suduri al mustami'in agar kemudian hal yang demikian lebih mudah untuk diterima dan lebih melapangkan dada orang-orang yang mendengarkannya. Kama ra'ayna min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadainil haditsain. sebagaimana yang telah kita lihat dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua hadis ini. Wa hafizakumullah jami'an wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.